Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Perhatikan kitabnya barakallahu fikum, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Lumatul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah al Fauzan atsabahullah. Qala al-mu'allif atsabahullah faslun. Ini berarti pasal yang baru. Mau mengawali pembahasan yang baru yang disampaikan oleh Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih. Naam. Faslun fi itsbati ru'yatillahi ta'ala fil akhirah. Yaitu pembahasan seputar apa? Menetapkan na barakallahu fikum sifat ru'yah. Yaitu bisa dilihatnya Allah taala di akhirat kelak. Ini pendapat Ahlus Sunnah, jangan keliru. Ya, sekali jelaskan harus paham, enggak boleh gagal paham. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat di dua tempat. Pertama, fi urusatul qiyamah pada mahsyar, paham ya? Yang kedua di mana surga. Itu dah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ada pun orang-orang sufiyah, sufiyah dalam hal ini ada tiga kelompok, Saya sebutkan biar nanti enggak bingung. Kelompok pertama sufiyah. Kelompok kedua Mu'tazilah. Kelompok ketiga Al-Firqatun Naziyah atau Ifatul Mansurah Ahlus Sunnati wal jamaah. Yang ketiga. Mu'tazilah mengatakan Allah taala tidak bisa dilihat selama-lamanya, enggak di dunia enggak di akhirat. Paham ya? Enggak di dunia enggak di akhirat. Itu Mu'tazilah. Enggak bisa dilihat selama-lamanya. Mu'tazilah ingat-ingat mengatakan Allah Subhanahu wa taala la yura tidak bisa dilihat selama-lamanya. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Itu Mu'tazilah. Paham ya? Adapun sufiyah, sufiyah yang mereka punya keyakinan ittihadiyah al-hululiyah, Allah Taala itu menyatu dengan makhluknya, Allah Taala itu berada dalam makhluknya, mengatakan Allah Taala bisa dilihat bahkan di dunia sebelum akhirat. Ngeri kalau yang sufiyah ini. Di dunia bisa dilihat. Antum lihat sesuatu yang ada ini Allah. Kipas angin Allah, pintu Allah, tiang Allah. Karena keyakinannya apa? Allah telah menyatu dalam makhluk. Jadi semua yang makhluknya Allah itu loh. Allahul musta'an. Apa perkataan imam besarnya mereka? Kafirun zindik. Nah, barakah musyrikun kafirun zindik. Siapa itu? Ibnu Ibnu Arabi. Mengatakan maafil jubah illa illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia ngaku Allah, Allah musta'an. Itu Ibnu Arabi. Paham ya? Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi, bedakan. Kalau Ibnu Arabi kafirun musyrikun zindik, Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Arabi ahlus sunnati wal jamaah. Ini tak tanya lagi harus bisa. Paham ya? Kalau nggak bisa berarti nggak perhatian. Paham ya? Nanti tak tanya suatu ketika bedanya Ibnu Arabi dan Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi tanpa al, musyrikun kafirun zindik. Tapi kalau Ibnul Arabi dengan al, Ibnul Arabi itu ahlus sunnati wal jamaah. Paham? Nah, dibedakan. Ahlu sunnati wal jamaah bagaimana keyakinannya? Allah Ta'ala bisa dilihat. Di mana? Di akhirat. Di dunia belum dikasih kemampuan. Dalilnya mana? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika meminta kepada Allah Ta'ala untuk diperlihatkan. Allah Ta'ala baru menampakkan sedikit saja. Eh, Nabi Musa dikesyarat kalau kamu nanti tetap dalam keadaan posisimu. Paham ya? Nah, kamu akan bisa melihat kata Allah. Kamu akan bisa melihat kata Allah Subhanahu Ternyata baru nampak sedikit saja, eh, gunungnya apa hancur. Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Berarti apa? Di dunia belum diberikan kemampuan. Bukan berarti Allah nggak bisa dilihat. Suatu ketika ada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan melihat Rabb kita di hari kiamat? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Hal tudaruna au tudamuna firu ru'yatis syams laysa dunaha sahab? Qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudammuna fi ru'yatil qamar lailatal badr qalu la ya rasulullah qala innakum satarawna rabbakum kadzalik Rasulullah tanya apakah kalian merasa bersaksaan antrian membahayakan ketika melihat matahari yang tidak ada awannya terang benderang mereka mengatakan tidak ya Rasulullah pertanyaan kedua apakah kalian antrian berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama Hah? Antum kalau ngeliat bulan, bulan purnama, antri atau tidak? Antri enggak? Antri? Atau bebas? Bebas. Apakah kalian berdesak-desakan antrian membahayakan ketika melihat bulan purnama? Nah, kemudian para sahabat mengatakan, "La yalsunna qala innakum sataruna rabbakum kata. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti itu. Ah, makna seperti itu dan liru. Seperti itu bukan maksudnya Allah Taala seperti bulan bukan. Cara melihatnya ar bir ru'yah lal mar'i bil mar'i itu kaidahnya. Ar-ru'yah bir bil ru'yah lal mar'u bil mar'i itu kaidahnya. Melihatnya seperti cara melihat bulan, bukan dat Allah seperti dat bulan. Kaidahnya kondisikannya ar-ru'yah tu bir ru'yah lal mar'u bil mar'i. Paham ya? Cara melihatnya seperti cara melihat bulan, yaitu enggak enggak tersesakan, nggak bersaksaan, nggak antrian, nggak apa, nggak kalau fikum, nggak ribut lah intinya, bebas melihat dari arah yang mana saja. Paham ya? ada pun yang dipahami sebagian ahli bid'ah dzalal yang mengatakan berarti ahli sunnah menyerupakan bulan. Nah, itu pemahaman yang batil. Paham? Yang diserupakan cara melihatnya ya. Antum ketika melihat bulan, antri atau tidak? Tidak. Dari tempat yang mana saja bisa kan? Benar-benar Kemudian nah barakallahu fikum Besar-besaran enggak? Enggak. Nah, ketika melihat Allah Taala juga sama gitu loh. Enggak antrian, enggak berdesak-desakan. Faham maksudnya? Itu yang diinginkan. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ambil dikit. Qala Syekh asy syekh Shalal Al-Fauzan afabahullah intaha al kalam 'ala al-Qur'an alladhi huwa min kalamillah telah selesai pembicaraan seputar Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala wantakala ila sifatin min sifatillahi azimah. Masya Allah. Kemudian beliau berpindah kepada apa? Penyebutan sifat sifat-sifat Allah taala yang agung, wahya ru'yah. Yaitu bisa dilihat. Ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumil qiyamah, yaitu penglihatan kaum mu'minin terhadap Rabb mereka. Kaum mu'minin melihat Rabb mereka di hari kiamat karena tawatarat bidhalika sunnah anir rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah mutawatir, telah banyak sunnah datang. Nah, barakallahu fikum menjelaskan hal tersebut dari Rasulullah SAW. Wa kama dalla ala al-Qur'an Qur'anul Azim. Wa kama dalla ala dzalika al quran al Azim. Dan juga sebagaimana yang tunjukkan Al-Qur'anul Azim, qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengatakan, "Wujuhu yawma idzin nadhirah." Wajah-wajah mereka di hari tersebut nadhirah apa nadhirah? Berseri-seri. Amin ya? berseri-seri, terang benderang, ganteng yang laki-laki, cantik yang perempuan. Paham ya? jemil yaitu bagus, indah. Nah, kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Yang pertama nadhirah, yang kedua nadhirah. Paham ya? Yang pertama itu berseri-seri, cemerlang, indah, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, Kemudian kalau kenapa sebabnya ila rabbiha nadhirah? Karena melihat Rabbnya. Paham ya? Nadhirah. Ya, kalau nadhara ila itu melihat. Kalau nadhara illa itu menunggu. Kalau nadhara langsung fiil langsung setelahnya langsungan nadhara eh, fi itu memperhatikan, memperhatikan, memikirkan. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Nanti jelaskan nanti. Ada nadhara ila ada nadhara illa ada nadhara fi. Kalau nadhara ila melihat. Kalau nadhara illa menunggu. Kalau nadhara fi itu tadabbur, memperhatikan, merenungi. Tiga ya, ingat kan ya. Nadhara ila, nadhara illa, nadhara fi. Ini dalam bahasa Arab ini. Jadi yang belajar nahwu ya dikondisikan. Nah. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di hari kiamat kelak dan juga di surga. Disebutkan dalam riwayat yang sahihah bahwasanya setiap hari Jumat, nah barakallahu fikum penduduk surga mereka saling berziarah, berkunjung, pergi ke pasar-pasar surga dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-laki setiap kali melihat tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik, wajahnya berseri-seri. Masya Allah. Nasallahu assalamata wal afiyah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah, Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka dan juga termasuk orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan bahwa surga tersebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharullah alam sawab. alhamdulillah